sebulan lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia yaitu bulan Maulidur Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita senantiasa berupaya menyiapkan diri kita untuk memperbanyak bersenandung solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap semoga beliau tetap mengakui kita selama-lamanya sebagai umat beliau baik semasa kita di dunia terlebih tatkala kita di padang mahsyar hingga kelak masuk ke dalam surga mudah-mudahan kita tetap menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya orang yang memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan dengan penuh kebahagiaan itu ada nilai tersendiri di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang perintah kita untuk senantiasa bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersenandung rindu kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sendiri yang mencontohkan bahwa Allah lah yang memulai solawat itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang sudah sangat kita kenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersenandung selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu hai orang-orang yang beriman, berselawatlah senantiasa kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita di dalam diri kita jangan lupa setiap saat kita merindukan beliau dan kita jadikan beliau sebagai tolok ukur dalam kehidupan kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum juga telah mencontohkan mereka hampir setiap hari memperhatikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara Nabi untuk bermasyarakat itu dicontoh oleh para sahabat. Tata cara Nabi untuk berkeluarga juga dicontoh oleh para sahabat. Bahkan sifat-sifat Nabi pun dihafalkan oleh para sahabat. Mereka para sahabat itu mengenal Nabi Muhammad bahkan lebih dari mengenal orang tua dan anak-anaknya. Sehingga hati para sahabat itu tertanam di dalamnya cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti menyatu dengan beliau. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, salah seorang penyair ternama yang mana konon sebelum Islam Sayyidina Hasan bin Sabit ini sebagai seorang penyair yang syair-syairnya itu seringkali mempengaruhi masyarakat Arab. Perlu kita ketahui di zaman jahiliyah itu sering terjadi perang antar suku. Salah satu dari peperangan-peperangan itu terkadang tersulut oleh komentar-komentar atau syair-syair yang dilantunkan oleh tokoh-tokoh mereka. Salah satunya adalah Sayyidina Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam. Kalau beliau bersenandung syair maka dapat mempengaruhi lingkungannya hingga pada akhirnya beliau Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu masuk Islam kemudian dijadikan sebagai penghujung yaitu mereka yang memulai sesuatu yang baik di hadapan baginda Rasulullah saw alaihi wasallam dalam masalah cinta kepada baginda Rasulullah saw alaihi wasallam bahkan pengaruh dari syair-syairnya Sayyidina Hasan bin Sabit juga mempengaruhi perjuangan Islam tatkala dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Hasan bin Sabit mensifati pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Wa ajmala minka lam taraqattu aini wa adyabu minka lam talidin nisa'u." Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, Aku belum pernah atau mataku ini belum pernah melihat keindahan dan ketampanan orang semacam engkau ya Rasulullah dan tidak ada orang yang lebih baik darimu yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita wanita pun di muka bumi ini artinya persaksian dari Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan begitu indahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajmalu minka lam taraqattu aini yang seindah engkau itu belum pernah aku lihat wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mataku belum pernah memandang siapapun di dunia ini yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah aku ketahui seorang wanita yang melahirkan bayi lebih indah dibanding engkau ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu pernyataan Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu di dalam mensifati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mendalamnya kecintaan para sahabat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sina Hasan bin Sabit mengatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Engkau diciptakan mubarra'an min kulli aibin tidak ada cacat sedikit pun dalam dirimu ya Rasulullah. Karena hulikta seakan-akan engkau ini terciptakan kama tasya'u. Persis seperti yang engkau inginkan. Engkau ingin bagaimana itu dituruti oleh Allah SWT. Engkau ingin berwajah demikian dan itu dan sana ini dan itu semuanya dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qamarun ibarat bulan purnama fi lailatihi di dalam malam lailah atau malam yang sangat gulita di situ ada bulan purnama yang sedang bersinar bagaikan itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penciptaan yang sangat sempurna bahkan dikatakan beliau adalah basyarun lakal basyar Nabi Muhammad itu basyarun manusia tapi karena saking sempurnanya lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Cara beliau berbicara, kalau beliau berada di suatu tempat, maka tempat itu akan tersinari oleh cahaya beliau. Kalau beliau berada di suatu tempat, maka tempat itu menjadi harum karena bekas dari harumnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan bagaimana indahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Apapun keindahan di dunia ini kata para ulama kalau dibandingkan dengan keindahan baginda Rasulullah SAW, maka beliau Nabi kita tiada taranya luar biasa yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala begitulah ma'asyar muslimin cara kita salah satunya untuk mempertepat iman kita yaitu dengan cara mempertebal mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi bagaimana beliau ini di dalam kehidupan sehari-harinya menjaga apa yang baik bagi beliau. Contoh saja masalah kebersihan yang paling kecil. Di dalam kebersihan sudah jelas sebagaimana kita fahami bahwa beliau berpesan atau huruf syatrul iman bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya beliau selalu menempatkan keimanan seseorang itu tergantung dari kebersihannya. Ini berarti beliau mengajarkan kebersihan yang sangat luar biasa. Itu contoh kecil. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam ahli bersiwak membersihkan gigi beliau. Barangkali kalau zaman sekarang seperti sikat gigi, tapi bersiwak dengan siwak yang asli kayu arok itu adalah kegemaran dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau kalau bersiwak? Tatkala beliau hampir dipanggil oleh Allah itu wafat maka saat itu beliau berada dalam pangkuan istri tercinta yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha padahal badan beliau sudah lemas sudah hampir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka tatkala ada seorang sahabat yang masuk yaitu saudaranya Siti Aisyah membawa arok atau siwak maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, maukah engkau sebelum engkau meninggal ini aku siwaki?" Beliau menganggukkan uh, kepalanya. Akhir ringkas cerita, sebelum wafat beliau minta disiwaki, kemudian barulah nyawa beliau dicabut oleh Allah SWT. Begitulah tata cara beliau menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam walaupun hanya sedikit yang dapat kita lakukan untuk meniru apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kita rasakan itu adalah pertanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan terima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah iyyakum al faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin, wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم